Alhamdulillah sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian rutin kita yaitu karumah di mana pada kesempatan sore hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan tafsir juz amma yang kita masih membahas, menyampaikan, membaca surat An-Nazi'at dan insyaallah kita akan memulai pada sore hari ini dari ayat yang ke 27 dan insyaallah seandainya cukup waktu nanti sampai dengan ayat yang ke-41. Alangkah baiknya sebelum kita menyampaikan inti dan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala maka akan kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang bahwa penciptaan manusia itu sesungguhnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbandingkan dengan penciptaan langit bahkan langit yang jumlahnya tujuh dengan firman-Nya أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Ya apakah menciptakan makhluk menciptakan manusia yaitu kalian itu lebih sulit ketimbang menciptakan langit yang jumlahnya tujuh maka sesungguhnya Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari kita. Ini merupakan pertanyaan agar kita manusia mau berpikir bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan langit yang jumlahnya tujuh, yang besarnya luar biasa, yang mengelilingi bumi ini dan bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ternyata tidak ada satupun tiang, tidak ada satupun tiang yang menyangga langit-langit tersebut. Mungkin sebagai ilustrasi untuk mendekatkan pemahaman kita kepada bahwa perbandingan penciptaan langit dan penciptaan manusia itu adalah lebih sulit untuk penciptaan langit dan apa yang ada di dalamnya berbagai macam benda angkasa Manusia sampai saat ini telah mampu membuat berbagai macam ciptaannya. Di antaranya adalah bisa menciptakan robot yang robot ini pun dengan program tertentu bisa menjalankan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diinginkan oleh sang pembuat robot. Ini satu hal yang menakjubkan. Tapi cobalah kita berpikir, adakah sampai saat ini orang yang bisa menciptakan satu benda tertentu Kemudian benda tertentu tersebut diletakkan di angkasa Tidak usahlah besar mungkin hanya diameter satu meter persegi misalnya. Enggak usahlah bertahun-tahun. Coba kemudian ciptakan satu benda tertentu dan kemudian biarlah mereka berada di angkasa, di udara satu hari satu malam saja. Dan ternyata hal itu lebih sulit bagi manusia ketimbang manusia menciptakan robot yang bisa menjalankan berbagai macam aktivitas namun robot ini eh, diletakkan di atas permukaan bumi ataupun yang menggantikannya. Oleh karenanya sebetulnya pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini agar kita bisa berpikir bahwa nanti sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala dan sangat mudah bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali untuk membangkitkan kembali setiap kita manusia dan juga jin yang telah meninggal dan bahkan yang telah menjadi tanah sebagaimana yang terdapat di dalam surat Yasin man yuhyil awwama wa hiya maka siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang dia telah remuk hancur lebur maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan suatu hal yang sangat mustahil bagi kita. Suatu hal yang tidak akan mampu otak manusia itu menjangkaunya. Itu seperti penciptaan langit dan bahkan sab tujuh dan tidak ada penyangganya, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar mengumpulkan kembali boleh jadi serpihan tulang belulang atau bahkan tulang belulang yang telah menjadi debu sekalipun bagi Allah untuk kemudian menghidupkan kembali membalutnya dengan daging dan menutupnya dengan kulit itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita yang bisa berpikir dengan jernih tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Maka setiap kita mengatakan satu hal yang maklum diketahui oleh setiap kita bahwa menciptakan, menciptakan langit ataupun penciptaan langit itu jauh lebih sulit ketimbang penciptaan manusia. Meskipun Eh, kita manusia sendiri untuk bisa memahami anatomi tubuh kita pun sangat sulit dan bahkan mungkin ada dokter yang sudah mempelajari bertahun-tahun sudah menjadi spesialis dan terus masih belajar pun belum bisa memahami anatomi tubuh beserta dengan eh, hal ehwalnya secara detail. Meskipun bagi manusia demikian, namun bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mudah. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-57. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sungguh bahwa menciptakan langit yang jumlahnya tujuh dan juga bumi yang jumlahnya tujuh itu jauh lebih besar perkaranya. Lebih berat ketimbang sekedar menciptakan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah memahami, tidaklah mengetahui akan hakikat tentang mudahnya menciptakan manusia bagi Allah Subhanahu wa taala. Banaha Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit kemudian menjadikannya dengan sempurna dan dia tetap dalam keadaan berada di atas kita sebagai atap bagi kita tanpa adanya penyangga. Dan menurut beliau Saya Ibnu Saimin rahimahullah taala bahwa banaha ini jumlah istinafiyah, itu jumlah ataupun anak jumlah dari kalimat yang ada sebelumnya. Oleh karena itu kata beliau yang lebih tepat ketika kita membaca ayat ini yaitu sampai pada as-sama yaitu antum asyaddu khalqan amis sama berhenti dan kemudian banaha Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan langit membentuknya dengan sedemikian indah dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi di angkasanya dengan berbagai macam benda-benda yang sangat indah. Yang sebagian di antara benda angkasa yaitu bebintangan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan rujuman lisyayatin. Ya, selain Allah jadikan sebagai penghias angkasa, namun bahwa bintang itu memiliki fungsi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala fungsikan sebagai rujumal lisyayatin, itu sebagai pelempar kepada para syaitan yang hendak mencuri berita langit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang lain bahwa memang penciptaan langit ini jauh lebih besar perkaranya jauh lebih berat sebagaimana dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat was-samaa'a banainaha biaidin yakni biquwwatin dan sungguhnya kami telah menciptakan ya sejumlah langit tersebut dengan kekuatan dengan kekuatan. Artinya bahwa langit yang ada di atas kita meskipun sudah mengalami ataupun melewati waktu yang sangat-sangat lama ternyata langit tersebut tidak ada yang kemudian runtuh menimpa makhluk yang ada di bumi semisalnya masih tetap ada pada penciptaan awal sama dengan penciptaan awal ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Allah angkat dan dititinggi langit tersebut. Fasawwaha dan kemudian menyempurnakannya. Juga terdapat di dalam ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi 'amadin tarawunaha. Dan juga ada di dalam surat Luqman ya ayat yang semakna. Khalaqas samawati bi ghairi 'amadin tarawunaha. Ya di dalam surat Ar-Ra' ayat 2 dan juga di dalam surat Luqman ayatnya terlupa. silakan dicari. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang telah mengangkat meninggikan langit-langit tersebut tanpa adanya satupun tiang ya tanpa adanya satupun tiang yang menjadi penopangnya Pasawaha maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadikan langit tersebut dengan sempurna sangat sempurna. Tidak ada satupun ciptaan yang menyerupai dan atau lagi melebihi kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia, itu Allah ciptakan dengan lebih sempurna ketimbang ciptaan-ciptaan makhluk yang lainnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwak ya, Al-Infitor ayat yang ke-6 dan ketujuh. 7 Wahai sekalian manusia, apakah yang memalingkan dirimu dari Robmu yang maha mulia? Padahal dialah zat yang telah menciptakanmu dan kemudian menyempurnakan ciptaanmu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini menyempurnakannya dengan menggunakan kata-kata fasawwaka sebagaimana ketika Allah menciptakan manusia. Wa aghtasha lailaha wa aghtasha lailaha maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam hari itu dalam keadaan gelap. Hal ini pun sebagaimana dalam ayat yang lain yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat ke-12. Wa ja'alna laila wan-nahara ayataini Famahawna ayatan laili wajalna ayatan nahari Mubasiratan Dan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami jadikan malam itu gelap dan kami jadikan siang hari itu dalam keadaan terang benderang. Dan subuh ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Tentunya kita tidaklah akan bisa membayangkan seandainya waktu yang kita lalui itu adalah malam semuanya atau siang semuanya. Betapa sulitnya kita seandainya hidup di dalam e, satu masa yang keadaannya demikian. Namun Allah Al-Karim Allah yang maha mulia Al-Hakim yang bijaksana Menjadikan waktu-waktu yang kita lalui itu ada Dalam dua keadaan Keadaan gelap dan keadaan terang benderang Wa akhraja duhaha Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan terang ya Di waktu duha, di waktu siang yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memunculkan kepada kita alat penerang yaitu berupa matahari yang senantiasa matahari ini terbit di sebelah timur dan ketika sore dia tenggelam di arah barat. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan kemudian Langit tersebut terkadang gelap dan terkadang siang yang memang Allah jadikan demikian. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu sebagai hamparan bagi kita semuanya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan tersebut berupa ma, berupa air. Dan juga berupa tetumbuhan, pepohonan dan yang lainnya. Dan itu semuanya tidak lain kecuali agar dimanfaatkan oleh kita manusia sebagai pelengkap dan penopang kehidupan kita manusia dan juga binatang yang memang Allah Subhanahu wa taala eh, ciptakan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fusilat ayat ke-9 sampai 12. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah wahai Muhammad, kenapakah kalian ingkar kufur dengan zat yang telah menciptakan bumi dalam dua masa, dalam dua hari. Kemudian kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta tersebut dengan andad itu dengan tandingan-tandingan. Padahal dia adalah Rabbul Alamin, zat yang menjadi Rabbnya semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'al lisailin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bumi tersebut menancapkan sekian banyak gunung. Ya. Allah tancapkan di atas muka bumi itu gunung-gunung. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi badannya Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah mentakdirkan menciptakan di atas bumi, muka bumi itu makanan-makanan pokok bagi para penduduknya dalam empat hari dan ini sebagai bentuk pemenuhan ataupun eh, pengkabulan terhadap orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumastawa ila samai وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa bersemayam di atas langit. Ya, maka sebagian kata istiwa itu dikaitkan dengan langit dan sebagian lagi Allah Subhanahu wa taala ya istiwanya adalah di atas air. Ya, dan ini tidaklah bertentangan bahwa langit tersebut berada di atas air. Yang ketika itu masih berupa dukhon, ya masih berupa dukhon, yaitu masih berupa asap. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada langit dan kepada bumi, datanglah kalian baik dalam keadaan sukacita ataupun dalam keadaan tidak suka. Maka keduanya langit dan bumi berkata, "Wahai Rob, kami datang memenuhi panggilanmu dalam keadaan sukacita." Faqadahunna asamawati yang fi yaumain. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan menjadikan bumi eh, menjadikan langit yang jumlahnya tujuh itu dalam dua masa. Maka kata beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa penciptaan bumi itu lebih dahulu ya ketimbang penciptaan langit. Di mana bumi telah diciptakan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketika itu langit masih berupa dukhon. Ya, langit masih berupa dukhon. Namun kemudian adapun bumi ini mengeluarkan airnya dan mengeluarkan tetumbuhannya itu belakangan ketimbang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langitnya. Ya, maka Allah ciptakan langit dan menyempurnakannya ini setelah Allah menciptakan bumi. Namun bumi ketika itu belumlah dihamparkan. Nah, ketika Allah telah menciptakan langit, maka bumi Allah Subhanahu wa taala hamparkan setelah eh, Allah menghamparkan bumi ini maka Allah memberikan pada bumi tersebut mata air dan juga berbagai macam tumbuhan wal jibala arsaha Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan memancangkan sekian banyak gunung. Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung itu sebagai eh, pasak di muka bumi untuk menjaga agar bumi lebih stabil karena adanya penjaga. Ya, tidak bisa kita bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan gunung yang mana gunung ini sebagai penstabil bumi menghadang gempuran eh, angin yang kencang dan seterusnya, maka tentulah kita akan kemudian berterbangan yang ada di muka bumi ini. Mata'allakum wa li'an'amikum dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan uh, bumi yang telah Allah Subhanahu wa taala hamparkan dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala pancangkan sekian banyak gunung itu sebagai mata lakum sebagai mataan bagi kita sebagai tempat untuk bersenang-senang bagi kita tempat untuk berkarya bagi kita tempat untuk beraktivitas bagi kita semuanya dan juga wali an'amikum yaitu bagi binatang ternak kalian ya. maka bumi yang Allah telah pancangkan Allah berikan gunung yang kemudian dari gunung ini pun mengeluarkan mata air mata airnya dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas bumi itu berbagai macam tumbuhan, pepohonan, ada yang kecil, ada yang besar, yang semuanya bisa dimanfaatkan oleh kita manusia, maka ini semuanya adalah sebagai bentuk kesempurnaan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan manusia agar manusia itu tetap bisa eksis di dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi dengan Allah bekali dengan berbagai macam hal-hal yang akan menjadikan sebab mereka bisa eksis tetap hidup di atas muka bumi tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepastiannya, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala setelah nanti dimatikan semuanya dan kemudian dibangkitkan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bagi kita semuanya tempat kembali bagi kita di mana tempat kembali di akhirat hanya dua, imma surga wa imma neraka. Fa idza ja'atit tammatul kubra maka tatkala datang bencana yang sangat-sangat besar, yang paling besar. Ya, tidak ada bencana yang melebihi besarnya bencana hari kiamat yang nanti di beberapa surat terakhir ataupun di bagian akhir juz amma ini akan Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Yang mana keadaan gunung-gunung saja ketika itu berhamburan berterbangan. Ya, laksana kapas. Padahal gunung sebegitu beratnya namun menjadi sesuatu yang sangat ringan. Dalam surat Al-Zalzalah di mana manusia seluruhnya ketika itu dalam keadaan kebingungan. Orang yang hamil pun akan langsung menggugurkan kandungannya, orang yang sedang menyusui pun akan membuang bayinya. Mereka seperti orang mabuk, wa mahum bisukara padahal mereka tidaklah mabuk. Keadaan eh, ketika itu sungguh sangat dasar, sungguh sangat berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan maha bijaksananya dan maha lembutnya kepada orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematikan seluruh orang-orang yang beriman meskipun mereka hanya memiliki sebesar sebesar biji dzarrah berupa keimanan di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan sebelum datangnya hari kiamat. Yang Allah akan bolak-balik bumi ketika itu. Ya, sehingga setiap orang yang beriman ketika menghirup angin yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka maka angin ini menjadi sarana pencabut nyawa orang-orang yang beriman. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala bahwa yang akan mengalami musibah yang sangat besar, bencana yang sangat dahsyat itu hanya afsakun nas, yaitu orang-orang yang paling fasik yang hidup di muka bumi ini. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka pada saat itu pada saat itu seluruh manusia akan ingat Ya, akan ingat dengan apa yang telah dia perbuat di muka bumi. Yang boleh jadi saat ini tatkala kita masih di muka bumi, apa yang kita lakukan? Tidak usahlah setahun dua tahun yang lalu. Mungkin eh, sekedar tujuh ataupun sepuluh hari yang lalu saja kita sudah tidak mengingatnya. Namun pada saat itu tatkala hari kiamat telah tiba seluruh manusia yauma insanu masa seluruh kita akan ingat dengan apa yang telah kita perbuat di muka bumi. Apakah kita ingatnya langsung diberikan ingatan yang canggih oleh Allah? Maka dijelaskan bahwasanya ingatnya kita karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amal kepada kita. Ya, akan berikan catatan amal kepada kita. Maka barang siapa yang diberikan catatannya dari sebelah kanan maka dia adalah orang yang beruntung dan barang siapa yang diberikan catatannya dari sebelah kiri ataupun dari belakang maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Di antara dalil bahwa kita akan menjadi ingat dengan setiap apa yang kita lakukan pada saat itu bukan dengan perkiraan kita bukan dengan bayang-bayang kita, ingatan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa kita kemudian menjadi ingat lantaran Allah memberikan catatan amal kepada kita. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kemudian kami keluarkan pada hari kiamat nanti untuk mereka itu untuk manusia berupa kitab yang akan mereka temui, yang akan ditemui oleh manusia, oleh Bani Adam dalam dalam keadaan mansyura. Dalam keadaan terbuka. Maka ketika uh, kitab telah diberikan kepada kita meskipun orang tatkala hidup di dunia dalam keadaan buta huruf tidak bisa membaca namun sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti semua manusia akan bisa membaca catatan-catatan amal yang telah dia lakukan di dunia. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada manusia ketika itu Iqra, wahai engkau bacalah Kita baka catatan amalmu Kafa binafsikal yauma alaika hasibah Cukuplah bagi dirimu pada hari ini Engkaulah yang menjadi hasibnya menjadi penghisapnya, menjadi penghitungnya, yang menjadi auditornya, itu kita sendiri. Tatkala kita membaca apa yang ada di dalam kitab kita, maka kita sudah mengetahui, oh, ya, saya nanti akan kembali ke surga, oh, saya nanti akan kembali ke neraka. Itu keadaan manusia ketika itu yang akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan catatan amal soleh yang telah dia lakukan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan neraka jahanam kepada orang-orang yang bisa melihatnya. Dan betapa dahsyatnya neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diikat dengan 70 ribu tali ya, diikat dengan 70 ribu tali dan setiap tali itu akan di, akan e, dipegang erat oleh 70 ribu malaikat ya, akan dipegang dengan erat dengan kuat oleh 70 ribu malaikat ya 70 ribu tali kali 70 ribu malaikat inilah yang kemudian memegang e, neraka jahanam sehingga neraka jahanam itu akan bisa agak tenang meskipun bisa belum bisa tenang sama sekali. Karena neraka jahanam ini senantiasa meminta tumbalnya, meminta agar diisi oleh manusia dan batu. Sehingga terus bergejolak neraka jahanam ini sehingga neraka jahanam ini betul-betul menjadi tenang ketika kaki Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalamnya. Maka tatkala orang-orang yang suka berbuat dolim ketika mereka menjalankan kehidupannya di dunia, entah dolimnya kepada sesama manusia, lebih-lebih lagi berbuat dolim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukannya, maka mereka akan dilemparkan ke satu tempat yang sangat sempit dalam keadaan terikat. Dan mereka pun kemudian berseru, berteriak dengan kebinasaan, wahai binasalah diriku. Inilah keadaan neraka jahanam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari dahsyatnya neraka jahanam. Yang mana tatkala seorang melihat dahsyatnya neraka jahanam, hati pun terasa akan copot. Kemudian anak kecil pun, anak yang masih kecil pun tiba-tiba beruban karena tidak kuat memikirkan betapa dahsyatnya neraka jahanam. Fa amma man tagha wa asara al-hayata dunya maka ada pun orang yang togo, ya togo ini adalah mujawazatul had, melampaui batas. Wa asarul hayata dunia dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Artinya tatkala berbenturan dua kepentingan, kepentingan akhirat dan kepentingan dunia, maka orang-orang yang memang menjadi calon penghuni neraka jahanam mereka lebih mendahulukan terhadap kepentingan-kepentingan dunia. Satu contoh orang yang hidup di dunia ingin kaya, ingin kaya raya, kebanyakan, dan itu memang merupakan sifat manusia yang kata Allah Zujina lil nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah Ila akhir ayat. Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Ya cinta kepada para perempuan, cinta kepada anak, cinta kepada harta benda baik yang berupa emas, perak ataupun yang berupa tanah ladang, yang berupa binatang ternak dan seterusnya. Demikian rata-rata manusia. Maka orang-orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat dia dalam rangka untuk meraih kekayaan dunia tersebut dia tidak melihat lagi eh, peraturan-peraturan uh, Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang melanggar ini akan mendapatkan siksa akhirat orang yang melakukan ini akan mendapatkan pahala maka ini sudah tidak lagi dihiraukan oleh orang-orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan duniawi. Yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Satu contoh dalam rangka untuk meloloskan uh, mega proyeknya misalnya seorang kontraktor dia tidak mau pusing. Entah diminta untuk menyuap bahkan menyuapnya sampai 50% pun tidak masalah. Yang penting proyek bisa lolos. Sehingga nanti kualitas e, bangunan yang dia buat mau seperti apa, dia mendolimi, dia mengingkari janji kepada para konsumennya, ini bukan menjadi permasalahan yang harus mereka pikirkan. Ada seorang yang kemarin baru saja kemarin cerita, saya telah tertipu beli e, satu rumah dengan harga yang sangat mahal kepada pengembang ya salah satu pengembang perumahan. Tidak tahunya hanya baru beberapa tahun belum lewat 10 tahun rumah tadi miring dan pecah dan pecahnya kata beliau tidak kemudian hanya muat dimasuki lidi akan tapi muat dimasuki tangan. Artinya bahwasanya bangunan tersebut sudah siap untuk roboh. Nah, kemudian beliau pun mengundang salah seorang kontraktor yang lain dan kemudian diminta untuk menelitinya. Akhirnya dengan berat hati kontraktor yang lain pun mengatakan wah sepertinya seandainya ini hanya ditambal sulam justru akan memakan biaya yang lebih banyak. Maka lebih baik dibongkar saja. Nah, ternyata ketika sudah dibongkar fondasi pun hanya 20 cm dan itu pun bukan berupa batu yang besar akan tapi hanya berupa pecahan-pecahan bangunan yang ada. Ya, hanya pecah-pecahan bangunan, ya ada batu bata dan yang semacamnya. Ini satu di antara contoh orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, tidak mau pusing orang lain mau celaka. Dia berbuat dolim kepada orang lain, dia berbuat dolim kepada Allah, tidak jadi urusan. Yang penting apa yang mereka inginkan terpenuhi. Nah, orang-orang yang semacam ini mereka tempatnya adalah di neraka jahannam. Kenapa? Karena mereka telah melampaui batas. Melampaui batas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan di muka bumi, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun kenyataannya mereka tidak beribadah kepada Allah tidak tunduk dan tidak patuh kepada peraturan Allah. Mereka lebih tunduk kepada peraturan syaitan, ya, kepada peraturan hawa nafsunya sendiri, sehingga banyak melakukan berbagai macam kedoliman. Orang-orang yang memang melampaui batas, maka tempat kembalinya hanyalah neraka jahanam billah. Nah, orang-orang yang melampaui batas dan orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia ini biasanya satu eh, ataupun dua perkara yang saling beriringan, sangat erat kaitannya. Ya, tatkala orang itu sudah melampaui batas, maka biasanya dia adalah orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Dan orang yang lebih mementingkan dunia jelas dia akan melampaui batas-batas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa aman wa amma man khafa maqama rabbih maka ada pun orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa maksudnya tatkala kita nanti mati, maka semua kita akan yakumu di rabbil alamin. Yauma yakumun nasu di rabbil alamin. Seluruh manusia akan berdiri tegak mempertanggungjawabkan apa yang telah dia amalkan, dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Lebih-lebih lagi ketika sadar bahwa apa yang dilakukan itu banyak menyimpang dari peraturan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita kiaskan, bisa kita analogkan. Tatkala ada seorang anak SD semisal yang dia memang berbuat salah. Kemudian dia diundang oleh kepala sekolah agar mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat di hadapannya, maka sungguh ketika itu anak tersebut pasti dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Padahal itu kesalahan yang boleh jadi tidak seberapa. Namun karena sudah mengetahui tentang batas-batas yang diberikan oleh kepala sekolah, tentang peraturan yang ada di dalam sekolah tersebut dan dia melanggar, maka dia tahu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa hatinya dalam keadaan seperti itu, bahasanya nanti akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan kemudian berusaha lebih mementingkan kepentingan akhirat ketimbang kepentingan dunia. Maka orang-orang yang memiliki perasaan semacam itu nanti justru akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam amalan-amalan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba tersebut dan apa yang telah dia lakukan maka hamba tadi pun mengakui iya ya Rob kami memang telah melakukan hal tersebut sehingga hamba ketika itu takutnya luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa yang dia bayangkan adalah kebinasaan sudah saya pasti binasa akan diadab pada Allah Subhanahu wa taala ya setelah dia ditunjukkan oleh Allah tentang berbagai macam kemaksiatan entah kemaksiatan kepada Allah ataupun kepada manusia maka dia pun mengatakan amil tukada ya Allah aku memang telah melakukan hal itu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al yauma sungguh kemaksiatan yang engkau lakukan dahulu aku tutupi di muka bumi sehingga manusia pun tidak mengetahui keburukan yang kau lakukan karena memang kau di dalam melakukan keburukan ini bukan menjadi satu hal yang biasa kau lakukan kamu melakukannya itu pun sangat jarang dalam keadaan tertentu bukan menjadi kebiasaan dirimu kamu pun melakukannya dalam keadaan takut merasa berdosa sehingga Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Dan kata Allah, "Hari ini aku ampunkan kesalahan-kesalahanmu." Allah ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditutupi keburukan kita, yang ditutupi kemaksiatan kita di dunia ini dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan maha rahimnya akan mengampunkan dosa-dosa tersebut dari kita. Karena betapa bahagianya seseorang yang membawa dosa yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dirinya pun telah merasa pasti akan binasa dengan sebab dosa yang dia lakukan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian berkenan mengampunkannya. Allah maghfir Allah maghfir lana wa lakum jami'an mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semuanya wa nahan nafsa 'anil hawa dan kemudian dia senantiasa melarang jiwanya untuk memperturutkan hawa nafsunya orang-orang yang beriman dia akan berusaha semaksimal mungkin bahwa yang menjadi hakim bagi dirinya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara manusia ternyata banyak yang menjadi hakim bagi dirinya itu adalah hawa nafsunya, ya hawa nafsunya. Padahal rata-rata hawa nafsu itu mengajak manusia kepada kebinasaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya bahwa Inna nafsa la ammaratum bisu sesungguhnya jiwa itu akan mengajak kepada setiap keburukan ya, itu rata-rata meskipun di sana oleh para ulama dijelaskan an-nafs ataupun jiwa ataupun uh, kondisi psikis kita itu terbagi menjadi tiga bagian ya terbagi menjadi tiga bagian. Di sana ada yang namanya nafsu al-mutmainnah, ya ada yang namanya nafsul mutmainnah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai sekalian jiwa yang tenang Kembalilah untuk bertemu kepada Rabbmu Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ridho Dan diridhoi Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku Dan masuklah ke dalam surgaku Ini jiwa yang pertama jiwa yang tenang yaitu jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada pemiliknya untuk melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya di sana ada an-nafsu al-amarah ya. Nafsu al-amarah itu jiwa yang buruk yang senantiasa mengilhamkan kepada pemiliknya untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Tidak mau menjalankan perintah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma ubarri'u nafsi, inan nafsa la ammaratun bis illa ma rahima rabbi." maka aku tidaklah bisa membebaskan jiwaku karena sungguhnya jiwa tersebut senantiasa memerintahkan kepada perkara yang buruk kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah an-nafsu al-lawwamah, ya nafsu al-lawwamah. Apa itu nafsu al-lawwamah? Yaitu satu jiwa yang dia senantiasa menyesali, menyesali diri dan menyesali diri ini bisa kedua-duanya. Bisa ada seorang yang dia telah bergelimang di dalam kemaksiatan, kemudian dia pun menyesal. Kenapa? Saya melakukan kemaksiatan. Namun sebaliknya ada orang yang menyesal karena telah melakukan kebaikan. Dia telah bisa menjalankan sholat, dia memiliki teman-teman yang baik. Justru dia mengatakan, kenapa sih teman-teman saya kok baik semuanya? Sehingga saya tidak bisa melakukan Perbuatan-perbuatan saya nak saya sendiri, saya terlalu saya selalu dikontrol oleh teman-teman saya. Maka nafsu amarah ini demikian keadaannya. Terkadang eh, terkadang menyesali perbuatan diri yang buruk dan terkadang menyesali perbuatan diri yang baik. Maka mudah-mudahan kita minimalnya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berikan jiwa kepada kita ya ammarah maafan alawamah bisu yaitu kita menyesali perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan dan kemudian kita pun berpindah kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Maka orang yang dia takut terhadap kedudukan Robnya Karena akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di hadapan Robnya Dan dia bisa mengontrol jiwanya, memanage jiwanya dengan baik agar senantiasa bisa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan kedoliman, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah jannah. Dan jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu tempat ya satu tempat yang belum pernah terbersit di dalam benak kita belum pernah dilihat oleh mata kita dan belum pernah terdengar oleh telinga kita sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis Qudsi yang Allah berfirman A'adattu li'ibati as-salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khataru wa la khatara 'ala qalbi basharin. Ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah katakan dalam hadis kudsinya, aku telah siapkan untuk para hambaku yang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya adalah orang-orang yang soleh dan solehah satu tempat, satu hadiah yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersih di dalam hati seorang manusia, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Yang juga di dalam surat As-Sajdah ayat ke-17 Allah berfirman tentang keadaan surga, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya min qurrati a'yun." Maka kamu tidak mengetahui ataupun setiap jiwa tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk mereka ahli surga berupa berbagai macam yang akan menjadikan e, sebab sejuknya pandangan seorang yang akan menjadikan sebab tenangnya dan senangnya hati seseorang yaitu berupa surga dan sekian banyak kenikmatan yang ada di dalamnya dan mereka inilah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Itu orang-orang soleh yang tatkala para malaikat itu mencabut nyawa mereka dalam keadaan baik, maka para malaikat pun mengatakan salamun alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun dan kemudian mereka pun mengatakan masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena perbuatan yang telah kalian lakukan di muka bumi. Nah inilah keadaan orang-orang yang uh, dimatikan dalam keadaan beriman Dimatikan sebagai seorang soleh Maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah subhanahu Wataala. Yang pertama, dia pun akan dicabut nyawanya dalam keadaan lemah lembut sebagaimana di awal-awal e, surat ini. Nyawanya akan dicabut dengan lemah lembut. Dan kemudian orang-orang yang tidak beriman, mereka sangat takut bertemu dengan yaumul kiamah. Ya, orang yang beriman sangat suka untuk bertemu dengan hari kiamat karena telah mendapatkan kabar gembira dan orang-orang yang tidak beriman sangat takut ya untuk bertemu dengan hari kiamat karena diancam dengan berbagai macam adab. Nah, kabar gembira tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lika Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta, ingin untuk bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan suka, ingin cinta bertemu dengan dirinya. Wa man karaha liqa'allah Allahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang enggan tidak mau bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak mau ataupun enggan bertemu dengan dirinya. Maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha protes, "Ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut." Wahai Rasulullah, seluruh kita itu takut mati. Takut dengan mati apalagi notabene orang yang Eh, ketika menjalankan kehidupan dunianya itu penuh dengan keharmonisan keharmonisan rumah tangganya. Dia mendapatkan tetangga yang baik, eh, dia tercukupi materinya sehingga seakan-akan dia pengen hidup abadi di dunia. Berbeda dengan orang yang mungkin eh, rumah tangganya berantakan, tidak memiliki keimanan, harta bendanya pun kodarullah Allah batasi sehingga dunia menjadi sempit sehingga orang yang semacam ini bahkan seberapa banyak yang kemudian bunuh diri. Namun orang yang memiliki keimanan lebih berharap kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, dia nikmati apapun adanya, entah kurang, entah berlebih, maka dia nikmati semuanya dia sadari bahasanya itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Ibnu Aisyah seluruh kita tidak suka mati. Maka kemudian Rasulullah mengatakan Laisal amru dalika. Maka perkaranya bukan seperti itu, hai Aisyah. Kulluna yakrahul mauta bi muqtadat tabi'ati. Maka kalau kita uh, tidak suka mati itu memang merupakan tabiat manusia. Walakinnal mu'min walakinnal mu'mina idza busyira bima yubsyiruhu bihi 'indal mauti ahabba lika Allah ahabbal mauta wa sahula alaihi. Maksudnya bahasanya seorang yang beriman tatkala mendapatkan kabar gembira ya, kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat dimulai dengan tadi yaitu seperti salamun alaikum keselamatan bagi kalian ini merupakan kabar gembira yang luar biasa bagi orang yang meninggal. Allah ja'alna minhum mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Maka orang-orang yang beriman dia akan diberikan kabar gembira pada saat kematiannya, pada saat dicabut nyawanya sehingga dirinya pun sangat cinta untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat cinta dengan kematian tersebut dan dia pun mendapatkan berbagai macam kemudahan. Di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, demikianlah yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Maka di dalam beberapa ayat yang telah kita bacakan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya tentang orang-orang yang melampaui batas beserta tempat kembalinya dan orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia bisa mengontrol jiwanya beserta tempat kembalinya setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kemungkinannya dan bahkan sangat mungkin sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita semuanya dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faedah manfaat dari ayat-ayat tersebut bisa kita fahami dan kemudian eh, akan senantiasa kita ingat akan senantiasa kita kenang sehingga menjadi pengontrol eh, pribadi-pribadi kita semuanya. Tentunya banyak salah dan kurangnya dari apa yang kita sampaikan karena kebodohan saya pribadi dan karena gangguan syaitan dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhum minkum wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kita memasuki eh, sesi tanya jawab. Akhwati wa akhwati rahimakumullah ada beberapa pertanyaan. Tentunya yang akan kita jawab yang eh, kita ketahui jawabannya dan yang tidak kita ketahui jawabannya bisa ditanyakan kepada para asatidah yang lainnya. Pertama, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat itu terjadi apakah termasuk ketika matahari terbit dari barat? Jadi matahari terbit dari tempat tenggelamnya itu merupakan alamatul kubro. Itu tanda di antara tanda-tanda terbesar akan datangnya hari kiamat. Jadi e, tanda-tanda kiamat itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua yaitu tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar. Nah, tanda-tanda yang kecil ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu tanda-tanda yang telah lewat, berlalu dan sudah berhenti dan tanda-tanda yang senantiasa ada sampai nanti e, munculnya tanda-tanda yang besar. Apa itu tanda-tanda yang kecil dan sudah berlalu dan tidak terulang lagi? Yaitu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan bu'istu wal wasa'ah ya bu'istu wal was, wasa'ah hakada ya sambil beliau memberikan isyarat mengacungkan dua jarinya bahwa kata Rasulullah diutusnya diriku dengan hari kiamat itu seperti ini yaitu beliau menjajarkan dua jari artinya bahwa diutusnya beliau dengan hari kiamat itu sudah sangat dekat dan juga di dalam hadis yang lain yaitu kematian beliau ini pun menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Maka ini adalah di antara contoh tanda yang kecil dan e, sudah berlalu dan tidak berulang. Dan di sana ada tanda yang e, tanda kecil yang senantiasa berulang, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jibril, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, maka Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il bahwa yang ditanya tidaklah lebih pandai ketimbang yang bertanya. Maka kemudian malaikat Jibril bertanya, "Fahbirni an amaratiha." Ya, oke okay, kalau begitu beritahukanlah kepada diriku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa tanda. Yaitu diantaranya ketika ada seorang ibu melahirkan tuannya, seorang yang semula seorang yang sangat papa, seorang yang sangat miskin, tidak memiliki alas kaki, tidak memiliki pakaian, kemudian mereka tiba-tiba menjadi orang yang berlomba-lomba membuat rumah yang sangat tinggi, tiba-tiba menjadi orang yang kaya, ya. dan seterusnya. Ini diantara tanda-tanda yang mutajadidah yang senantiasa ada di sepanjang waktu yang kita pun sekarang mengetahuinya. Dan kemudian tanda yang kedua adalah tanda yang besar, yaitu seperti diutus, eh, seperti turunnya Dajjal kemudian diturunkannya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan kemudian berhasil membunuh Dajjal kemudian munculnya Imam Mahdi yang Nabi Isa pun bermakmum kepada Imam Mahdi dan kemudian ketika itu oh, apa namanya muncullah matahari dari arah terbenamnya dan pada saat itu kiamat sudah sangat dekat ketika tanda-tanda hari kiamat apakah orang yang beriman masih berada di bumi yaitu masih hidup Ketika Dajjal ya, ini diantara contoh ketika Dajjal dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka orang beriman masih ada. Yang ketika itu orang beriman akan mengetahui kata Rasulullah SAW, orang beriman akan mengetahui bahasanya itu adalah Dajjal. Karena Dajjal itu ketika dia muncul di muka bumi, dia akan menjelajahi bumi kecuali Mekah dan Madinah yang tidak bisa dijamah oleh Dajjal. Dan Dajjal dimanapun bertemu dengan manusia memaksa manusia untuk mengakui bahasanya dirinya adalah Rob semesta alam. Sebagaimana pada saat eh, Fir'aun laknatullah alaih memerintahkan kepada para rakyatnya untuk mengakui sebagai Rob yang paling tinggi. Maka Dajjal pun demikian. Dan ketika Dajjal itu memaksa manusia untuk mengakui dirinya sebagai Rob, dirinya sambil memberikan ancaman dan kabar gembira. Orang yang mau mengikuti paksaan beliau, maka itulah balasannya. Dia perlihatkan ada oh, tempat yang sangat nyaman, ya, lautan yang apa namanya airnya sangat sejuk, tempat yang sangat indah. Di satu sisi ada api yang menyala-nyala, maka yang tidak mau menurut perintahku itu balasannya, kata Dajjal. Padahal hakikatnya yang sepertinya tempat yang sangat indah itu justru adalah neraka jahanam dan tempat yang sepertinya e, api yang menyala itu justru adalah e, jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman ketika itu diceritakan oleh Rasulullah SAW bahkan ada yang kemudian sampai digergaji, digergaji oleh dajjal dari ujung kepalanya sampai bawah, terbelah menjadi dua dan kemudian hidup kembali untuk dipaksa mengakui dajjal sebagai rob namun tidak mau kemudian digergaji kembali oleh dajjal. Itulah keadaan orang yang beriman. Maka pada saat tanda-tanda ini ada, orang-orang yang beriman masih ada. Terbukti apa juga bahasanya Nabi Isa itu masih diutus ketika itu untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa masih sholat dan bersyariat dengan syariatnya Imam Mahdi al muntador Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah benar dan baik jika e, ingin mengajak seseorang datang ke kajian dengan sedikit memaksa demi kebaikan. Tentunya untuk memaksa dan tidak memaksa ini yang paling mengetahui adalah eh, orang yang terdekat. Seandainya dilihat orang ini dipaksa nanti akan bisa ya menurut prediksinya akan bisa menjadi baik, maka dipaksa tidak mengapa. Ya dipaksa tidak mengapa. Ada satu contoh yang sangat indah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau senantiasa membuka majelisnya. Ya beliau memiliki majelis-majelis dan beliau memiliki uh, memiliki satu di antara pelayan namanya Ikrimah ya. Ikrimah pelayan Ibnu Abbas ini pada saat Ibnu Abbas hendak membuka kajiannya, dia malah pergi, tidak mau ikut ngaji bersama para murid-murid Ibnu Abbas yang lainnya. Maka Ibnu Abbas kemudian melihat tingkah laku pembantunya memiliki inisiatif udah nih kalau seperti ini tidak bakalan menjadi orang baik ini. Maka kemudian Ibnu Abbas pun mengikat Ikrimah tersebut dia awalnya diikat, diikat dan diikat ketika ada kajian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai akhirnya pada satu saat si Ikrimah ini pun tidak meminta diikat dan tetap berada di majelisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan pada akhirnya Ikrimah ini merupakan salah satu ulama ahli tafsir. Ini orang awalnya dipaksa dan akhirnya menjadi salah seorang ulama ahli tafsir. Maka seandainya dipaksa itu anti lihat ada kebaikan maka anti paksa. Bagaimana seorang yang mendengar kajian hanya lewat tulisan tanpa mau mendatangi majelis ilmu? Ala kulihal ketika memang tidak memungkinkan, ya tidak memungkinkan seseorang untuk menghadiri majelis ilmu secara langsung karena beberapa alasan yang mungkin tidak mendapatkan izin dari orang tua ataupun dari suaminya ataupun karena ada faktor-faktor yang lain pekerjaan yang menumpuk dan tidak bisa ditinggalkan untuk membantu suami dan seterusnya maka dia pun bisa melalui tulisan eh, bisa melalui CD mungkin VCD dan yang lainnya namun seandainya seseorang itu bisa menghadiri jelas ini lebih utama ya lebih utama karena menghadiri majelis ilmu apalagi yang diadakan di masjid ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang kata Rasulullah dalam hadis Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim musakina wa ghasyatuhumur rahmah wa al malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid mempelajari Al-Qur'an membaca Al-Quran kemudian dipelajari di antara mereka melainkan akan turun kepada mereka sakinah ketenangan eh, akan diliputi oleh rahmat akan dinaungi oleh para malaikat dan akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para eh, malaikatnya yang mulia dan ini tidaklah Rasulullah berikan jaminan ini kepada orang yang belajar di rumah meskipun kita di, eh, akui bahwa belajar di rumah juga ada manfaatnya bagaimana seorang yang mendengar apa ini sudah ya Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan zalim dan maksiat? Kemaksiatan tidak mesti berbuat zalim. Ya, yang namanya zalim ini menurut e, para ulama adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, seperti seorang yang berbuat dolim kepada manusia seperti merampas haknya. Merampas harta bendanya, harta yang harusnya diberikan kepada fakir miskin misalnya dan kemudian diletakkan diberikan kepada dirinya padahal dirinya adalah tidak berhak. Ini namanya dolim. Dolimnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dia berbuat serik kepada Allah. Kenapa? Karena seharusnya ibadah itu hanya diberikan kepada Allah namun kemudian diberikan kepada Allah dan diberikan kepada selain Allah maka ini berbuat dolim yaitu menempatkan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Ini contoh berbuat dolim. Adapun kemaksiatan maka uh, lebih luas ya, maknanya lebih luas ya. Seorang yang melanggar berbagai macam larangan Allah ini terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita ucapkan saat kita takziah ke tempat orang ataupun saudara kita yang meninggal sementara kita tahu orang yang meninggal itu tidak mengerjakan sholat syukron ketika kita mendatangi takziah maka yang bisa kita bacakan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat kedatangan utusan dari putri beliau Zainab ya ada utusan dari putri beliau yang beritahukan kepada Rasulullah bahwa cucu beliau cucu Rasulullah itu dalam keadaan sakit keras dalam keadaan sakaratul maut maka Rasulullah mengatakan pulanglah sana beritahukanlah kepada uh, anakku innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya segala apa yang ada ini milik Allah. Eh, apa yang ada ini Allah akan ambil sebagaimana Allah telah berikan kepada diri kita. Dan segala apa yang ada di muka bumi ini maka ada batas waktunya kata Allah ya. Innalillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala apa yang ada yang Allah berikan dan kemudian Allah ambil ini milik Allah dan yang uh, segala apa yang ada ini memiliki batas waktu. Dan kemudian kalau yang meninggal itu adalah orang yang tidak sholat namun dia masih muslim maka kita masih diperkenankan untuk mendoakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua kita memberikan nasihat kepada orang yang ditinggalkan sebagaimana perintah Rasulullah e, fal tasbir wal tahtasib maka hendaknya kamu merintahkan kepada orang yang sedang mendapatkan musibah tadi untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau kemudian yang meninggalnya adalah orang kafir, maka kita tidak boleh mendoakan kebaikan untuk dirinya sama sekali tidak boleh. Kita hanya boleh mendoakan orang yang sedang tertimpa musibah yaitu yang masih hidup. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Anak belum menikah Tapi insyaallah Allah anak tidak akan mengharamkan Apa yang Allah halalkan Yaitu mengenai hukum poligami Namun anak resah Dan khawatir mengenai isu Di beberapa media massa bahwa Poligami menjadi salah satu Faktor Menularnya penyakit kelamin Mohon pencerahan Yang pertama, masalah poligami harus kita sadari bahwa itu merupakan satu di antara sunnah Rasulullah SAW dengan beberapa persyaratan. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh bin Bas, eh, eh, Syekh Abdurrahman Asadi dan yang lainnya, seseorang yang memang dari awalnya memiliki niat untuk berbuat adil dan memiliki kemampuan untuk memberikan ma'isyah kepada mereka, maka dia boleh untuk berpoligami, boleh menikah lebih dari satu. Dan pada saat antunna para akhwat, para umahat melihat suaminya memiliki uh, sifat semacam itu maka janganlah kemudian menghalang-halangi suaminya untuk berpoligami. Meskipun Anda pasti akan merasa berat. Kemudian terkait dengan masalah uh, menularnya penyakit kelamin, maka tentunya anti yang belum menikah tatkala hendak memilih suami ini melihat dengan jeli mencari informasi dengan jeli jangan sampai bahwa calon suami yang hendak e, Anda persunting itu orang yang terkena penyakit kelamin dan kata lain orang yang sudah biasa berpindah dari satu perempuan ke perempuan yang lainnya. Namun adapun ketika seorang dia menikah banyak supaya tidak terkena penyakit kelamin maka hendaknya anti nanti bisa memberikan peringatan kepada suami agar ketika hendak ya hendak berpindah kepada istri yang lain maka disucikan lebih dahulu dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah diceritakan dalam satu malam maka beliau berpindah ya tofa min ba'di azwajihi ya berpindah-pindah dari satu istri ke istri yang lainnya dan oleh sahabat ketika itu ditanya kepada Rasulullah, kenapa anda tidak mandi sekali dikumpulkan sekali nanti saja? Jadi anda cukup berwudu saja. Maka Rasulullah mengatakan bahwa ketika mengumpuli satu istri dan kemudian mandi, ini akan lebih atyabu wazka. Lebih bersih dan lebih suci kata Rasulullah. Maka hendaknya seorang suami ketika hendak berpindah dari suatu istri ke istri yang lainnya dia dalam keadaan bersih. Maka insya Allah tidak ada tidak ada e, mafsadah berupa penyakit kelamin. Dan kalau kita lihat penyakit kelamin yang ada itu karena perempuan itulah yang berganti-ganti pasangan. Ya, perempuan itulah yang berganti pasangan dan afwan boleh jadi perempuan yang memang e, apa namanya perbuatannya ataupun aktivitasnya adalah menjajakan kehormatannya satu malam bisa berpasangan dengan beberapa lelaki. Yang ketika itu tidak bisa dijamin mereka dalam keadaan bersih dan suci. Ya, adapun kemudian seorang lelaki yang dia berganti banyak perempuan, maka insya Allah tidak mengapa dengan catatan kayak tadi berusaha untuk senantiasa membersihkan dirinya. Wallahu taala alam. Jadi antum tidak usah kemudian terlalu khawatir, ya. tidak usah terlalu khawatir. Buktinya Rasulullah dan orang-orang e, kaum muslimin yang memang tidak memiliki penyakit dari awal tentang penyakit kelamin yang mereka berpoligami tidak ada masalah. Bagaimana seharusnya menyikapi kasus yang ada di Prancis saat ini? Ya, itu sampaikan saja kalau ada orang yang mengomentari itu yang yang bertanggung jawab dengan jelas adalah ISIS. ISIS bertanggung jawab itu yang melakukan pengeboman adalah mereka dan kita jelaskan bahwasanya ISIS itu bukan merupakan bagian dari ajaran Islam. Apa yang dilakukan oleh ISIS itu bukan ajaran Islam. Mereka gampang mengkafirkan orang lain, gampang Eh, gampang mengkafirkan orang muslim, mereka mudah membunuh orang muslim ini bukan merupakan sifat seorang muslim. Dan ada isu-isu bahwasanya ISIS ini sebetulnya yang menciptakan adalah orang-orang Yahudi yang intinya sekarang negara Timur Tengah itu akan dihancurkan oleh kaum oleh orang-orang yang menisbahkan sebagai orang muslim namun hakikatnya ajarannya adalah ajaran non muslim. Syiah yang pertama ini adalah ajaran Majusi. Pendirinya adalah seorang Majusi dan kemudian ISIS ini pun e, kalau berita ini benar mudah-mudahan benar yang menciptakan adalah orang-orang Yahudi yang kedua-duanya entah Syiah entah ISIS ini ingin membumi ingin membumi hanguskan ahlus sunnah wal jamaah Islam yang memang tegak di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya sehingga anti tidak perlu canggung untuk menyampaikan dengan apa adanya itu bukan ajaran Islam seperti itu saja tidak usah kemudian ditutup-tutupi apa yang dimaksud dengan jiwa yang dirahmati Allah. Eh, mungkin kita memang pernah mengatakan dan sering mendengar istilah ini akan tapi susah untuk menggambarkan. Ya di dalam di dalam diri kita ada yang namanya hati, ada yang namanya jiwa. Sepenuh hati, sepenuh jiwa. Sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ya hati itu memang ada wujudnya Ya, ada wujudnya di dalam tubuh kita yang kata Rasulullah sekumpal darah. Adapun jiwa itu, wallahu taala ini lebih uh, apa mengarah kepada sisi ruhiyah, ya sisi ruhiyah kita. Bagaimana cara agar jiwa kita dirahmati oleh Allah atau rahmat Allah bersifat prerogatif? bahwa agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya kita melaksanakan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Betul bahwasanya rahmat Allah itu memang yang memiliki Allah. Namun Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita telah dipraktekkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain dan bahkan sebagian dari para sahabatnya diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena adalah mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Mereka orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Bahkan tatkala Rasulullah pun ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, termasuk engkau mendapatkan rahmat Allah karena hendak dimasukkan ke dalam surga?" Maka Rasulullah pun mengatakan, "Aku dimasukkan ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala." Namun untuk mendapatkan rahmat Allah perlu adanya sebab. Itu sebabnya adalah kita menjalankan syariat Rasulullah, menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wallahu taala alam. Dan hal ini sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan bahwa Allah memiliki seratus bagian rahmat yang seper seratusnya Allah eh, turunkan ke muka bumi dan yang seper eh, yang sembilan per seratusnya masih Allah tahan dan hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beriman adalah orang yang uh, menjalankan perintah-perintah Allah karena ketika disebut kata-kata iman saja tanpa disebutkan Islam di sana maka mencakup juga di dalamnya makna Islam yaitu artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri terhadap peraturan-peraturan Allah, berserah diri dengan uh, perintah Allah untuk melakukannya dan berserah diri dengan larangan Allah kemudian untuk meninggalkannya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.